Udi baba caca neca ciko candi kecamat cece candani canan cotani cetaye. Apa kau mengatakannya dengan benar, ha? <laughs> Selamat, aku memiliki pengalaman 20 tahun dalam menyelamatkan diri dari lemari besi. Au, au. <laughs> Ini tidak mungkin menyelamatkan diri dari lemari besi oh. ini. Kau mengatakan kode dalam kata-kata campur aduk. Kau harus mengatakan beberapa kata setelah yang kau katakan sebelumnya. Jadi kodenya salah. Aku peringatkan, berhentilah untuk mencoba membuka lemari besi itu. Jika kau tidak mau mengerti, maka aku akan tahu akibatnya. Dan itu tanggung jawabmu. Terima kasih banyak semuanya. Kalian telah mengadakan pesta kejutan untukku. Di hari ulang tahunku ini, aku merasa bahagia sekali. Seseorang mengancam lagi dan ada sesuatu yang biasa terjadi pada suara anak Singhania dan suara penelpon.